Mohon perhatian kepada ibu-ibu. Sekali lagi mohon perhatian pada ibu-ibu yang telah berada di dalam masjid. Mohon untuk mengisi tempat ataupun syaf paling depan. Masih banyak ibu-ibu kita yang masih berdatangan di luar menuju ke masjid. Dimohon sekali kepada ibu-ibu <clears throat> untuk mengisi syaf yang paling depan, begitu juga Bapak tentu. Mari kita isi saf yang paling depan dekat ini di depan depan, ya, depan Ustadz kita masih relatif bisa diisi. <clears throat> ya, kita masih menunggu jamaah ya insyaallah kita mulai beberapa menit lagi insyaallah. Mohon perhatian ibu-ibu yang di lantai atas, mohon untuk mengisi di lantai bawah. Lantai bawah itu khusus eh, ibu-ibu, uh, apa namanya sebagian tentu daripada lantai bawah tentu ibu-ibu. Di yang lantai atas semuanya untuk ikhwan. Lantai atas semuanya untuk bapak-bapak. Jadi ibu-ibu yang tertelanjur ke lantai atas, mohon untuk uh, turun untuk mendapatkan tempat di bawah. Syukran. بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ibu-ibu, bapak, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, yang semoga senantiasa serta diberkahi Dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari di hari Sabtu yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang dicintai Masjid Raudatul Jannah dalam rangka kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di pagi hari ini insyaallah taala kita akan mendengarkan daurah ataupun tablik akbar insya Allah taala akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Yassi, Abdullah taala yang bertemakan Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT pada kesempatan daurah kali ini bersama Ustaz Maududi kita ada semacam penggalangan dana untuk program pustaka digital dan sejuta buku untuk majelis Dana ini yang sedang kita proses saat ini yang kita sedang bahas di mana masjid kita Insya Allah taala akan memiliki pustaka digital. Tentu untuk program ini kita akan membutuhkan dana. Jadi nanti akan ada sesi sewaktu Ustadz Maududi menyampaikan materi sebelum berakhirnya materi tersebut atau sebelum sesi tanya jawab akan kita ada jeda sejenak barangkali lebih kurang 10 menit lebih dan kurang kita akan edarkan nanti kota dan sekali lagi itu dihususkan untuk program pustaka kita insya Allah sedikit detail nanti ketika saat break tersebut. Itu saja barangkali sebagai mukodimah Sekali lagi Bapak dan Ibu, silakan bagi Bapak kita di lantai bawah dan lantai atas. Anda sudah penuh di bawah, silakan naik ke atas. Ibu-ibu semuanya di lantai bawah ibu-ibu semuanya di lantai bawah. Kemudian tidak kami lupakan juga, mohon juga kita jaga anak-anak kita yang mungkin bersama kita untuk tetap bisa menjaga ketenangan, juga tentu kebersihan. Apabila mungkin ada membawa makanan, diupayakan betul, sampah-sampah tidak berserakan. Itu saja sebagai mukodimah. Untuk tidak memperpanjang lagi mukodimah ini, mari kita simak, mari kita dengarkan daurah kita bersama Ustadz kita Ustaz Madudi Abdullah Esi Hafizullah Ta'ala sekali, sekali lagi bertemakan panggilan panggilan cinta kepada beliau Fatafadol Ashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah alhamdulillah.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 Tampaknya tidak akan ada yang mudah. Hanya sekedar untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Tanpa Allah kita tidak akan mampu. Hanya untuk sekedar berjalan beberapa langkah. Tanpa Allah kita tidak akan bisa. Oleh karena itu ketika muadzin mengajak kita datang ke masjid dengan himbauannya yang sangat khas. Hayya 'ala salah, hayya ala falah. Padahal jarak kita dengan masjid hanya beberapa meter saja. Tetap kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kita menyatakan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hanya untuk sekedar berjalan beberapa meter, kita katakan la haula tidak ada kemampuan wala quwata tidak ada kekuatan illa billah. Berarti pekerjaan lainnya yang jauh lebih besar yang jauh lebih rumit daripada hanya sekedar berjalan beberapa meter, pastilah haula wala quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fid din. Siapa di antara kita yang hari ini benar-benar merasakan perjalanannya dari rumah menuju tempat ini benar-benar kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan. Bukan karena kepandaiannya menggunakan kendaraan, bukan karena kepiawaiannya, namun murni kekuatan yang Allah berikan. Siapa di antara kita yang menghadirkan hal ini di hatinya pada hari ini. Rumah kita ke masjid ini jauh. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan itu. Kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan dan memberikan kekuatan dan segala sesuatunya kepada kita. Namun sayang, banyak orang yang tidak menghadirkan Allah. Dan apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupannya. Dia mengira datangnya ke masjid ini karena kemampuannya semata. Dan itu kekeliruan yang sangat hebat. Bisakah kita sampai ke rumah Allah ini, ke tempat ini, Manakala Allah tabaraka wa ta'ala lumpuhkan kaki dan tangan kita seketika. Bisa kita sampai ke tempat ini manakala mata kita Allah butakan seketika? Bisakah kita sampai ke tempat ini manakala Allah tabaraka wa taala mencabut nikmat jantung seketika? nggak bisa. tandanya bahwasanya memang kemampuan kita itu semuanya tidak ada. Kalau bukan Allah yang memberikannya kepada kita. Maka sadarilah ikhwani, akhawati fiddin, segala yang bisa kita lakukan bukan karena kemampuan kita. Namun karena Allah telah berbuat terlalu banyak dan sangat banyak dalam hidup kita. Ya ayuhan nasu, Antumul fuqara'u Allah Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, semua kalian adalah orang yang fakir kepada Allah. Fakir artinya membutuhkan. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah yang maha tidak membutuhkan dan dialah yang maha terpuji. Ghani makna yang paling pas maha tidak membutuhkan. Bukan maha kaya. Karena maha kaya adalah konotasinya kepada kepemilikan, kekayaan, sementara maha tidak butuh lebih luas. Naam, Allah maha kaya. Saking kayanya semua yang ada ini milik dia. Tak ada yang satu pun milik kita. Ini tangan siapa ini? Siapa yang punya tangan ini? Hah? Allah yang punya tangan ini. Betul tidak? Bukan saya yang punya. Bukan saya yang menciptakan tangan ini. Milik Allah. Sedang diamanahkan kepada saya untuk dipakai. Tangan milik Allah. Buktinya bahwa kita tidak menciptakan tangan kita. Kalau saya menciptakan tangan ini, saya nggak mau warnanya begini, Pak. Saya mau warnanya putih gitu. Nggak mau, saya begini. Enggak, nggak mau. Saya mau yang mancung. Gitu. Buktinya bukan saya yang punya. Saya tinggal terima jadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi. Semuanya milik dia. Gak ada milik kita. Mobil antum milik Allah atau milik antum? Milik Allah apa milik kita? Gak bisa jawab. Milik milik Allah. Kita cuma dipinjamkan. Kalau antum punya mobil diberikan Allah lima, lima mobil antum punya, Allah minta satu mau ngasih nggak? Allah kan ngasih lima. Allah minta satu. Mau ngasih nggak? Mau nggak? Bakhil betul. Allah ngasih lima, Allah minta satu. nggak mau kita ngasih. Bagi antum yang punya mobil lima, tolong wakafkan satu. Wakafkan satu lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bisa kita mewakafkan mobil satu? Karena Allah beri kita mobil lima. Ini sudah wakaf satu. Lillahi ta'ala. Akan mudah bagi kita untuk mewakafkan itu. Akan mudah bagi kita untuk melakukan itu. Manakala kita sadar itu bukan milik kita. Tapi kalau kita hanya menyadari itu milik saya, saya yang membelinya, saya yang merawatnya, saya yang membayar pajaknya, ketika Allah minta, berat. Jadi semuanya Allah yang punya. Nggak ada yang kita. Rumah kita punya Allah. Mobil kita punya Allah. Perusahaan kita punya Allah. Karena Allah sudah mengatakan semua yang ada di langit, semua yang, dia, yang ada di bumi punya, punya Allah. Kita hanya sekedang diberikan amanah untuk pemakaian sementara. Sebelum dipindah tangankan ke orang lain. Baik dipindah tangankan ketika kita masih hidup, Allah pindah tangan kan? Dengan cara apa? Kita jual. Pindah tangan. Diamanahkan lagi ke orang lain oleh Allah. Kita hibahkan. Kita hadiahkan. Atau dicuri orang. Intinya pindah. Pindah tangan. Bisa pindah tangan di saat kita hidup. Atau Allah pindah tangan kan di saat kita sudah wafat dan itu pasti. Kalau sudah kita wafat, pindah tangan. Mobil kita, rumah kita, tanah kita akan pindah tangan itu pasti. Hidup atau setelah kita wafat. Setelah kita wafat kemana Allah pindah tangan kan ke ahli waris. Sadar akan bahwa kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Dan Allah dialah yang maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun, maha kaya. Dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Dan apa yang kita lakukan murni karena Allah telah berbuat banyak dalam hidup kita. Dan ketergantungan kita kepada Allah sangat dahsyat. Ini akan membuat seorang muslim dan muslimah akan mampu perlahan tapi pasti mendidik hatinya untuk menjadi orang yang patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah. Namun ketika egonya itu tinggi, kesayaannya itu tinggi, Kata orang Arab, ananiyahnya tinggi. Ana, ana, ana. Saya, saya, saya. Ini mobil, mobil saya. Ini rumah, rumah saya. Ini perusahaan, perusahaan saya. Saya bangun udah 25 tahun yang lalu. Ini baju, baju saya. Ini sendal, sendal saya. Sayanya yang banyak. Itu akan sulit. Ketika Allah menghimbau dan memanggil untuk diinfakkan, sulit. Ketika Allah menghimbau dan memanggil untuk menjalankan perintahnya sulit. Kalau dia tidak kehilangan di dalam hatinya bahwa dia sangat bergantung 100% kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kalla innal insana layatogha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Allah katakan manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Melampaui batas ini maksudnya adalah berbuat maksiat. Manusia itu benar-benar akan berbuat maksiat. Kapan dia akan berbuat maksiat? ar Di saat dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Di dalam Quran terjemahan sering diterjemahkan di saat dia merasa kaya. Sebenarnya terjemahan yang paling pas di saat dia merasa dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Bukan merasa kaya saja. Ada orang yang merasa kaya, tapi patuh dan taat kepada Allah. Ada orang merasa kaya dengan punya satu mobil. Ada orang merasa miskin dengan punya seratus mobil. Soal merasa kaya, takarannya nggak ada. Karena itu merasa masalah hati. Merasa tidak butuh. Bekerja, bekerja, bekerja dapat hasil. Dia yakin ini kemampuan dia. Dia tidak punya ketergantungan kepada Allah. Ini berbahaya. Akan tetapi orang yang beriman dia merasa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia sangat bergantung kepada Allah, rahmat Allah dan nikmat Allah. Kalau itu sudah ada di dalam hati, insya Allah gampang untuk mengatakan kepada Allah dan himbauan-himbauan Allah, gampang untuk mengatakan kepada Rasulullah dan panggilan-panggilan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini berbicara suatu hal yang sangat penting. Yang kalau kita tidak cermat maka setan akan mudah sekali masuk dan menyeretnya ke dalam hal-hal yang sangat merusak. Bahasan kita di pagi hari yang berbahagia adalah tentang cinta. Dan semua manusia, bahkan seluruh hewan, Allah berikan perasaan cinta itu. Dengan cinta, segala sesuatu di permukaan bumi ini berjalan. Begitu kata para ulama. Kalaulah bukan karena cinta, kita tidak akan makan. Kita tidak akan minum. Kita tidak akan berumah tangga. Karena kita mencintai makanan. Mencintai minuman. Mencintai lawan jenis. Maka segala sesuatu berjalan di permukaan bumi dalam kehidupan manusia, semuanya karena cinta. Tanpa cinta berhenti kehidupan. Setelah kita tahu bahwa hidup kita ini diberikan oleh Allah cinta. Hal yang harus kita ketahui berikutnya adalah Konsep umum dalam kehidupan dunia. Konsep umum dalam kehidupan dunia yang kita maksud adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini terbagi dua. Satu bernama benar, dua bernama salah. Apapun berhubungan dengan urusan dunia terbagi dua. Kalau dia tidak benar pasti salah. Kalau dia tidak salah pasti benar. Tak ada yang di tengah-tengah. Ini istri. Istri yang benar apa istri yang salah ini? Istri yang benar. Mana buktinya? Ini saya pernah akad nikah. Oh ya, benar. Kalau ini? Wah oh, ini istri yang salah ini. Gimana cara mendapatkannya? Dapat di jalan. Istri yang salah. Kalau istri yang ini, wah oh, ini yang istri abu-abu. Maksud abu-abu apa? Setengah benar, setengah salah. Gimana caranya? Saya pakai akad nikah dapatkannya. Pakai wali enggak? Enggak, berarti salah. Enggak ada yang abu-abu. Setengah salah, setengah benar enggak ada. Ima benar, ima Salah. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, maaf. Oleh karena itu di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Tempat yang benar ke surga, tempat yang salah ke neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah. Itu konsep dunia. Pasti ada yang benar dan ada yang salah. kembalikan kepada cinta. Cinta di permukaan bumi ini terbagi dua. Ada cinta yang benar dan ada cinta yang salah. Enggak ada yang lain. Kalau dia tidak benar, pasti salah. Kalau dia tidak salah, pasti pasti benar. Yang abu-abu nggak ada. Uang terbagi dua. Uang halal atau uang haram. Uang abu-abu nggak ada. Karena kebenaran. Manakala sudah tercampur dengan kebatilan, dia berubah menjadi batil. Ya ayyuhalladzina amanu, la talbisul haqqa bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan campuri kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Karena kebenaran manakala telah bercampur dengan kebatilan, dia berubah menjadi batil dan dia keluar dari koridor kebenaran itu. Jadi manakala kita melihat suatu benda, suatu pekerjaan, sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, benarnya ada, batilnya ada, itu batil. Karena kebenaran tidak akan bercampur dengan kebatilan. Berkata Bilal bin Rabah kepada majikan yang mengazabnya. Siapa yang mengazab Bilal? Siapa nama orang Quraisy yang mengazab Bilal bin Rabah? Ada yang tahu? Hah? Abu Jahal. Wah, nuding Abu Jahal aja tuh. Abu Jahal nggak salah disalah-salahkan. Nggak boleh. Bukan Abu Jahal yang mengazab Bilal. Kita harus adil berbuat, Pak. Abu Jahal nggak pernah ngazab Bilal, jangan katakan Abu Jahal. Zolim nanti dituntut Abu Jahal di akhir susah tuh. Nggak boleh menzolimi orang kafir, nggak boleh. Ayo, mana pencinta-pencinta sejarah? Yang mengazab Bilal bernama Ubayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Anak udah menyebut itu tadi Ustaz cuma malu aja gitu loh. Kadang-kadang kan gitu, udah kita jawab baru dia ngomong, mau nyebut itu tadi Ustaz, tapi malu saya nyebutnya, takut salah gitu. Lebih baik kita Ustaz, ini Ustaz, salah, ini salah lebih baik. Daripada diem malu, malu, malu. Kata para ulama, La yanalul ilma hayyun wala ustakbir. Orang tidak akan dapat ilmu manakala dia malu-malu dalam menuntut ilmu dan manakala dia sombong dalam menuntut ilmu. Kalau memang terasa ini kayaknya benar ya. Saya setuju Bapak tadi. Abu Jahal Ustaz. <laughs> Cuman anak nasihat hati-hati. Kalau tidak yakin jangan ngomong. Tapi rasa-rasanya benar, rasa-rasanya benar sebut. Yang menganggapnya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, dia yakin akan bisa mengalahkan keputusan Bilal mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya Bilal yakin Muawiyah tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari saya. Beradulah dua kekuatan. Kekuatan majikan dan kesombongannya dan azab aniayanya dan kekuatan seorang budak bernama Bilal bin Rabah dengan keimanannya dan kesabarannya berhadapan dengan aniaya majikannya. Sampai Umayyah bin Khalaf benar-benar kewalahan. Akhirnya Umayyah bin Khalaf membujuk Bilal, membujuk Bilal bin Rabah, ayo kita negosiasi. Anda mundur selangkah, saya mundur selangkah. Kita bertemu di tengah-tengah. Ucapkan kepada manusia, saya tidak suka dengan Muhammad. Cukup. Saya akan lepaskan Anda dan akan tidak akan menganiaya Anda lagi dan Anda akan merdeka. Kata Bilal, kebatilan tidak boleh mundur ke kebenaran, tidak boleh keluar dari kebenarannya walau hanya satu jari. Karena manakala dia turun dari kebenaran satu jari, dia berubah menjadi kebatilan. Seorang muslim sengaja keluar dari agama Islam untuk menikah di atas agama lain, setelah menikah masuk Islam lagi bersama istri dan anak dan bersama dia dan istri barunya yang akan dia nikahi batil. Kenapa? kebenaran sudah keluar dari kebenaran, walau hanya saat akad nikah. Bisa difahami? Maka agama mereka yang mengajarkan boleh keluar dari agama itu walau dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Seandainya itu akan bisa membuat Anda mengajak istri dan anak Anda untuk kembali kepada agama Anda asli. Dan agama itu mengizinkan umatnya melakukan itu, fahamlah kita itu agama batil. Yang mengizinkan umatnya keluar dari agama itu bertahun-tahun. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan tidak boleh mundur dari kebenarannya itu walau satu jari, kata Bilal bin Rabah. Kembali kita kepada judul kita. Karena ini bahasan yang panjang. Kembali kita kepada judul kita, cinta. Cinta terbagi dua. Cinta yang benar dan cinta yang salah. Maka semua kita harus mengintrospeksi cinta. Semua yang ada di hadapan Ana punya cinta tidak? Punya cinta. Sudah pernah enggak diseleksi cinta itu? Ini cinta saya benar apa salah? Udah pernah? Kok bengong jawabnya? Udah belum? Belum. Masya Allah. Kalau belum pak, gampang setan masuk. cinta kita itu harus dipastikan berada pada cinta yang benar. Kalau hanya sekedar perasaan cinta saja yang kita kedepankan, kita tidak saring benar atau salahnya, itu paling gampang ditarik oleh setan untuk dilarikan kepada cinta-cinta batin. Satu-satunya cara menghambat jalan setan untuk tidak membawa cinta kepada kita kita untuk tidak membawa cinta kita kepada cinta yang salah, bahwa kita harus menarik cinta itu untuk selalu masuk dalam cinta yang benar. Setan akan kehabisan akal. Namun manakala kita tidak peduli dengan cinta kita cinta benar atau cinta salah, peluang besar untuk syaitan menariknya kepada cinta yang salah.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 Katakan wahai Rasul. Apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, azwaj, pasangan, baik suami atau istri. Suami-suami kalian atau istri-istri kalian dan keluarga kalian atau harta yang telah kalian hasilkan atau perniagaan yang kalian khawatirkan bangkrut atau rumah yang kalian ridhoi kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Dalam ayat yang satu ini, Allah memberikan kepada kita banyak hal. Di antara yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini ada semua yang Allah sebut di sini adalah sesuatu yang harus yang dicintai oleh manusia. Yang harusnya dicintai oleh manusia. Yang harusnya dicintai. Semua yang Allah sebut. Allah sebut berapa di sini nih? Coba hitung. Coba hitung baik-baik. Berapa yang Allah sebut di sini yang harus dicintai? Berapa yang harus dicintai? Berapa? Delapan. Sebelas. Coba lihat baik-baik. Yang harus dicintai berapa? Sebelas. Yang harus dicintai itu pertama. Bernama? Orang tua. Ayah dan ibu. Dua bernama? Anak. Orang tua ini naik ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek. Anak ini turun ke bawah. Berarti anak dan cucu. Kalau ketemu dengan cicit masuk dia. Walaupun jarang. Apalagi sekarang. Di zaman yang orang lebih suka nikah terlambat. Yang terlambat nikah senyum-senyum. Zaman dahulu orang gampang ketemu cicit. Karena nikahnya tidak terlambat. Kata Imam Syafi'i, saya pernah bertemu seorang nenek usianya baru 21 tahun. Berarti usia 21 tahun dia sudah punya cucu. Katakanlah cucunya terlambat nikah. Cucunya perempuan terlambat nikah. Umur 21 tahun baru nikah. 20 tahun untuk orang dulu terlambat sudah, Pak. Di zaman kita kecepatan. Yang benar mana ya? Dahulu Pak yang sekarang ya? Dulu. Makanya garis-garis ini jangan terlambat nikahnya. 18, 19 hajar. Katakanlah nenek ini, usia 21 tahun ini, cucunya terlambat nikah. Cucunya baru nikah pada usia 21 tahun. Kemudian melahirkan di usia 22 tahun. Berapa umurnya ketika bertemu cicit? Hah? Empat? Empat tiga. Baru empat tiga tahun udah punya cicit, Pak. Kita umur 43 belum punya cucu. Jadi ayah ke atas, anak ke anak ke bawah. Wa ikhwanukum saudara-saudari ke samping. Udah berapa? Tiga. Yang keempat, suami atau istri, pasangan. Yang kelima, keluarga besar, anak famili. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, bisnis. Yang keempat, yang ke delapan rumah. Yang kesembilan, Allah. Yang ke sepuluh Rasulnya. Yang ke sebelas berjihad di jalan Allah. Semua harus dicintai. Jadi kalau ada orang yang tidak cinta kepada ayahnya, salah. Ada orang yang tidak cinta kepada anaknya, salah. Ada orang yang tidak cinta kepada saudaranya, salah. Ada orang yang tidak cinta kepada istri dan pasangannya, salah. Hati-hati. Zaman kita sekarang, zaman yang sudah banyak, istri tidak lagi cinta kepada suami, suami tidak lagi cinta kepada istri. Banyak loh Pak. Di masjid ini nggak banyak juga. Kalau masjid mungkin nggak banyak. Ada satu-satu mungkin ada ya. Tapi kalau di luar sana banyak. Rumah tangga itu hanya sekedar status. Sebenarnya dia sudah benci dengan rumah tangganya. Ada orang yang lihat suaminya sudah mau muntah. Ada orang lihat istrinya sudah mau muntah. Dan itu tidak sedikit yang ngomong sama, kepada kita. Saya sebenarnya mau cerai Ustaz tapi karena kasihan sama anak-anak. Nah ini, ini yang seperti ini. Ini banyak di zaman kita sekarang. Jadi kalau kita tidak cinta kepada istri, salah. Istri harus dicintai. Ini bahasanya tersendiri. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk membuat daurah besar soal cinta kasih suami dan istri. Dengan syarat nggak boleh bawa anak-anak. Suaminya di bawah, istrinya di atas. Harus dia satu pasang satu pasang. Yang punya dua pasangan harus dua-duanya. Tapi nggak boleh ada anak-anak. Ini pembicaraan khusus suami istri. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita. Sekaligus memotivasi yang belum punya pasangan, segera segera cari pasangan. Harus diobati. Rumah tangga umat Islam sekarang sudah banyak yang rancu. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau masuk surga, ketika diajarkan kepada sahabat, bagaimana cara masuk surga wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, jaga lisanmu, betahlah di rumahmu. Dan tidak akan ada suami yang betah di rumah kalau dia sudah benci lihat wajah istrinya. Akhirnya nggak mau pulang. Kemana? Pergi daurah aja. <laughs> Jadi pergi daurah itu bagi sebagian orang pelampiasan daripada pulang. Lumayan lah. Daripada ke kafe. Masih mending pelampiasannya pergi kemana? Pergi daurah. Masih mending pengajian. Masih lumayan lah cara dia mencari solusi itu. Walau tidak benar itu. Tapi pasti lumayan lah. Karena sebahagian orang Ketika dia benci sama istrinya, dia coba melirik istri orang lain. Yang punya kelebihan pada titik kekurangan istrinya. Dan itu cinta yang salah. Kok situ lagi? Saya ngomong lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. lanjut. Wa asyiratukum, keluarga harus dicintai yang benci sama omnya, sama tantenya, sama sepupunya. Salah itu. Harus dicintai. Harta harus dicintai. Enggak boleh kita benci sama harta, enggak boleh. Benci enggak boleh. Allah tidak menyuruh kita membenci harta. Perniagaan. Rumah. Allah Rasulnya dan jihad. Semua harus dicintai. Satu. Ini tempat di mana kita meletakkan cinta yang benar. Letakkan cinta kita yang benar itu di, di poin-poin ini. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri dan suami, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada bisnis, cinta ke rumah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada jihad di jalan Allah. Letakkan semua cinta kita di sana. Satu. Dua. Ajaran di dalam ayat ini Jangan sampai kecintaan kita kepada yang lapan mengalahkan cinta kita kepada yang tiga. Antum bilang lapan tadi kan? Anda bilang berapa? Sebelas. Berarti ada berapa sisanya? Tiga. Jangan sampai kecintaan antum kepada kecintaan kita kepada yang delapan melebihi cinta kita kepada yang tiga. Itu yang tercela di dalam ayat ini. Manakala cinta kepada ayah melebihi cinta kepada Allah. Manakala cinta kepada anak melebihi cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada bisnis lebih daripada cinta kepada jihad fisabilillah, berjuang membela agama Allah itu yang salah. Orang tua menyuruh A Tolong lakukan yang A ini. Allah mengatakan jangan lakukan. Di situ cinta kita ditanya. Mana yang lebih besar? Kalau cinta kita kepada ayah kita lebih besar, jadilah seperti Abu Talib. Seperti, walau tidak Abu Talib, tapi seperti Abu Talib. Apa yang terjadi pada Abu Talib? Abu Talib tahu kebenaran. Namun cintanya kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Hah? Bukan. Bukan. Abdul Muttalib itu bukan nama. Dia adalah gelar. Kaget juga ini kayaknya. Ustaz ini aneh-aneh aja ilmunya kayaknya ini kayaknya. Baca lagi sejarah. Abdul Muthalib itu bukan nama. Dia adalah gelar. Budaknya Muthalib. Jadi kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan seseorang yang bernama Muthalib. Sehingga dikatakan orang Mekah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Budaknya Mut. Muttalib. Oleh karena itu tidak boleh punya nama Abdul Muttalib. Salah satu pendengar radio kita punya nama Abdul Muttalib. Apakah ada di sini atau tidak saya tidak tahu. Apakah dia dia mendengar suara kita yang sekarang di live kan di radio atau tidak kita pun tidak tahu. Atau ada pemirsa kita yang bernama Abdul Muttalib. Kayaknya bagus nama kakek Nabi. Salah, itu nama syirik budaknya Mut mutalib Yang boleh itu Abdullah, budaknya Allah, Abdurrahman, budaknya Allah yang maha pengasih. Abdul Majid. Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Mannan, Abdul Razak. Abdul mutalib nggak boleh. Nama mengandung apa? Kesyirikan. Tapi zaman dahulu banyak. Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Syams. Nama kakek Rasul Syaibatul Hamd. Nama kakek Rasul adalah Syaibatul Hamd. Dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib di zaman itu. Sehingga nama lakopnya gelarnya lebih terkenal dibanding nama aslinya. Sama dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih terkenal lakopnya Abu Bakar dibanding nama aslinya. Nama asli Abu Bakar bukan Abu Bakar. Lain lagi, kita keluar dari masalah itu. <laughs> Apalagi tadi itu? Keluarga. Keluarga. Cinta kita kepada ayah tidak boleh lebih daripada cinta kepada Allah. Manakala permintaan ayah berbeda dengan permintaan Allah. Di situ cinta kita teruji atau diuji. Siapa sebenarnya yang lebih kita cintai? Kalau kita lebih mencintai Allah, maka panggilan-panggilan Allah lebih kita utamakan dibanding panggilan-panggilan orang tua kita. Demikian juga dengan anak. Kita harus mencintai anak. Namun manakala permintaan anak berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan pula anak yang dimenangkan. Ya, minta duit. Enggak masalah. Duit ayah banyak. Untuk apa? Saya mau ikut ke Jakarta. Boleh, enggak ada masalah. Ngapain kamu ke Jakarta? Kontes kecantikan. Oh, enggak, enggak, enggak. enggak. Lah. Karena kita tahu seperti apa kontes kecantikan itu. Kenapa? Permintaan anak sudah bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh mendahulukan cinta kita kepada anak lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia katakan musabaqah hifzul Quran, tingkat ASEAN, izin kenapa tidak? izin. Karena ketika itu cinta kita kepada anak tidak bertabrakan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dia berjalan seiring. Itu kalau terlalu jelas. Sekarang yang tidak terlalu jelas. Siap? Ya. Ya. Belikan Android dong ya. Belikan apa? Android. Udah benar saya nyebutnya? Benar ya? Saya takut salah lagi. Bahasa-bahasa yang begini bukan bahasa kita masalahnya. Ini halus pak. Ini halus bu. Hati-hati. Anak minta belikan Android. Usianya baru kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA. Atau sederajat. Kelas 2 Sanawiyah. Kelas 1, kelas 2 Aliyah. Kita lihat kemampuan dia untuk pegang Android belum cukup. Ketakwaannya belum kuat untuk pegang Android imannya belum kuat untuk berhadapan dengan dunia maya. Kira kita kita belikan atau tidak? <laughs> Udah kewalahan jawab nih kayaknya ini. Udah kewalahan jawab kayaknya ini. Ada panggilan-panggilan cinta kepada anak. Namun ingat, ada Allah dan Rasulnya. Yang boleh jadi, apa yang kita berikan kepada anak kita ini, justru itulah yang membuat dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Di saat itu cinta kita sedang diuji oleh Allah. Tapi kalau kita yakin anak kita ini sudah pantas diberikan android, dia adalah orang yang memiliki iman dan takwa yang tidak akan melihat yang aneh dan nyeleneh di dunia maya silahkan. Artinya permintaan anak kita tidak berseberangan dengan apa yang Allah mau, tidak berseberangan dengan apa yang Rasulullah inginkan. Ketika berseberangan, kita akan diuji keimanan kita, kita akan diuji cinta kita. Mana yang lebih kita cintai, anak atau Allah dan Rasulnya? Sampai sejauh itu kau Ustaz? Iya, sampai sejauh itu. Mana yang lebih kita ikuti panggilannya. Kalau kita ikuti panggilan Allah dan Rasulnya, harusnya kita mengatakan tidak boleh. Karena iman, iman engkau belum kuat. Silahkan engkau pegang android ayah di depan ayah. Baru ayah akan tenang. Silakan engkau pegang Android ibu di depan ibu, baru hati ibu akan tenang melepas android itu bersamamu. Namun engkau pegang sendirian tanpa pengawasan, tak mungkin ibu biarkan. Anak nangis, anak cemberut, anak tidak menegur kita satu hari, dua hari, biarkan. Karena ini untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan kita. Dan ini untuk membuat anak kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau dia sudah lebih dekat kepada maksiat, yakinlah Allah dan dan Rasulnya menjauh dari hati anak kita. Wa ikhwanukum. Saudara harus kita cintai. Namun tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Istri juga demikian, sama harus dicintai, tapi tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Istri minta, Allah melarang. Pernah terjadi dalam hidup kita, Pak? Pernah nggak terjadi dalam hidup kita? Istri meminta, Allah melarang. Pernah nggak? Pernah nggak? Tak ada yang berani jawab, heran saya lihatnya. Pernah nggak? Pernah. Mana yang kita dahulukan? Hah? Istri, Pak. Masya Allah. Jujur, Pak. Bagus. Lebih baik jujur dibanding bohong. Bapak menjawab, kadang-kadang istri yang lebih kita dahulukan dibanding ajakan dan perintah Allah. Itu artinya apa? Cinta kita sudah berada pada cinta yang salah. Kenapa salah? Karena sudah kita dahulukan cinta kita kepada istri dibanding cinta kita kepada Allah. Allah marah kalau cinta kita kepada istri lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah marah di dalam ayat ini. Allah gak suka. Silakan cintai istri, tapi jangan melebihi cinta kepada kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam Allah menguji keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim. Engkau lebih cinta mana, aku atau anak dan istrimu? Disuruh jauhkan. Jauhkan dari dirimu. Taruh di Mekah sana. Padahal itu anak satu-satunya bernama Ismail. Padahal sudah lama nggak punya anak. Dan anak laki-laki lagi. Dari zaman dahulu kala, Pak, dari zaman dahulu kala, orang lebih suka punya anak laki-laki dibanding punya anak perempuan. Bahkan di zaman Rasul, anak perempuan lahir, orang tuanya merasa hina. Orang lebih bangga punya anak laki-laki dibanding punya anak perempuan. Karena laki-laki itu penerus keturunan. pembela kehormatan, kata mereka. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan sering mengundang aib di rumah tangga, di keluarga besar, tidak bisa membela diri sendiri, tidak bisa membela kabilah, tidak bisa membela suku untuk perang angkat senjata nggak sanggup, hanya beban hidup, kata orang-orang Quraisy dahulu sehingga mereka muak punya anak perempuan. Wa idha ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab apabila diberikan kepada mereka kabar gembira kelahiran seorang anak wanita kamu melihat wajah mereka menghitam karena menahan amarah dia akan bersembunyi lari-lari nggak mau mendekat kepada kaumnya ngilang-ngilang karena buruknya berita gembira yang telah diberikan kepadanya. Dan dia mulai berpikir, apakah anak tetap saya pegang, saya biarkan hidup di rumah saya, atau saya benam saja ke dalam tanah. Ini kondisi dahulu kala ketika lahir anak perempuan. Beda zaman sekarang. Lahir anak perempuan bahagia, lahir anak saya perempuan ustadz gitu. Perempuan sudah dimuliakan dalam agama Islam dengan datangnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perempuan sekarang anehnya minta kelebihan yang lebih daripada itu. Sudah Allah muliakan ke tempatnya yang pas. Dia masih minta yang lebih tinggi daripada itu. Dalam bahasa Minangnya mingke. Apa? Hah? Mengke, mengke eh. <laughs> Wanita sekarang mengkeknya banyak, Pak. Sudah diberikan Allah kemuliaan yang luar biasa. Dengan syariat Allah itu Allah keluarkan wanita dari dunia kehinaan. Dulu satu orang laki-laki boleh menikahi 20 orang istri. Coba lihat wanita itu tidak tidak dianggap. Datang agama Islam tidak boleh. Maksimal 4. Sudah diangkat derajatnya. Wanita sekarang mengke, nggak boleh lebih dari satu. Mengke itu namanya. Allah sudah tempatkan di tempatnya yang pas. Dulu di zaman di zaman jahiliyah dahulu, ketika seorang ayah meninggal, anak ambil sarung tangan dan dilemparkan ke istri ayahnya. Dan siapa yang kenal lemparan itu, itu untuk anaknya. Jadi harta waris. Jadi ketika ayahnya hidup itu dilihat itu. Istri ayahnya yang paling cantik yang mana. Begitu dapat berita meninggal, cepat-cepat ambil sarung tangan lempar. Cari yang paling cantik. Segitunya hina wanita sebelum datangnya agama Islam. Sekarang sudah diangkat. Diangkat ke derajat yang sangat mulia. Tapi dia minta yang lebih daripada itu. Laki-laki main bola, dia harus main bola. Laki-laki pacu lari, dia harus pacu lari. Laki-laki renang, dia harus renang. Laki-laki betinju, dia harus betinju. Laki-laki keluar mencari nafkah, dia harus keluar mencari nafkah. Gak boleh ada perbedaan. Itu namanya mengke. Kembali kita kepada bahasan kita. Istri minta sesuatu. Yang permintaan istri itu Allah dan Rasulnya melarang. Suami minta sesuatu. Kita mencintai suami. Wajib dicintai suami. Bahkan posisi suami menurut agama Allah dan Rasulnya harus kita letakkan di atas orang tua kita. Begitu atau tidak? Secara syariat, betul atau tidak? Dan betapa banyaknya istri sekarang meletakkan suaminya jauh di bawah ayah dan ibunya. Secara hati. Harusnya lebih daripada ayah dan ibu. Begitu agama Allah meng menyuruh kita, para istri, untuk meletakkan suami di atas ayah dan ibu. Kalau Anda, wahai para istri, sudah berhasil mencintai suami Anda lebih daripada ayah dan ibu Anda, kita akan mengatakan kepada Anda selamat menikmati surga dunia. Karena hidup Anda bersama istri bersama suami jauh akan lebih banyak dibanding hidup Anda bersama ayah dan dan ibu. Maka Anda hidup lebih banyak bersama orang yang sangat Anda cintai di permukaan bumi. Berbahagialah Anda. Dan seorang istri yang sudah mencintai suaminya lebih daripada ayah dan ibunya, pasti karena ayah dan ibu karena suaminya telah memberikan sesuatu kepadanya yang lebih daripada apa yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Itu kias balik yang tidak bisa dipisahkan. Gak mungkin suaminya bejat, istri lebih cinta kepada suaminya dibanding ayah dan ibunya. Gak mungkin itu. Pasti suami yang dicintai lebih daripada ayah dan ibu telah memberikan sesuatu yang hebat kepada istrinya sehingga dia layak dicintai lebih daripada ayah dan ibu istri itu sendiri. Maka keluarga yang seperti inilah, suami istri yang seperti inilah yang akan mendapatkan surga dunia. Walau tinggal di rumah kontrakan. 15 kali 30. Ya kan kontrakan terserah kita. Enggak mesti kan kontrakan itu harus 4 kali 9 kan? Enggak. Bisa saja kontrakan 15 kali 30, enggak ada masalah. Walaupun hanya tinggal di rumah dinas. Rumah dinas. Gubernur. <laughs> rumah dinas juga, bukan rumah dia. Rumah dinas. Rumah negara. Ataupun rumah dinas yayasan. Sama kok, sama-sama rumah dinas. Tak ada masalah. Tetapi suami istri sudah saling mencintai seperti ini, ini akan bahagia. Tapi jangan lebih, lebih lagi. Bahagianya dibuat lebih-lebih. Sehingga tai kambing rasa coklat itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jangan mengada-ngada berlebihan. Tai kambing ya tai kambing, nggak mungkin rasa coklat. Maka jadilah anda wahai para suami memberikan kebaikan Anda kepada istri Anda lebih daripada kebaikan yang bisa diberikan ayah dan ibunya kepadanya. Kalau Anda ingin dicintai lebih daripada ayah dan ibu, Jangan sekedar nuntut. Saya suamimu. Lebih kamu cintai daripada ayah dan ibumu. Istri minta beli lontong, tak mau dia. Lontong aja nggak mau, apalagi sepeda motor, Pak. Cinta kepada keluarga besar tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada harta boleh. Siapa bilang umat Islam tidak boleh mencintai harta? Boleh. Ini agak panjang bahasannya. Karena panjang kita biarkan dulu Pak Zaipul ngomong. Silakan Pak. Kita sambung insya Allah setelah Pak Zaipul berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung mukadimah sebelum Ustaz Maududi menyampaikan materi di awal pertemuan kita tadi pagi. Pertanyaan. Kembali anak yang menyampaikan tentang rencana anggaran untuk pustaka digital dan program sejuta kitab masjid kita eh, Rodotu Jannah Islamic Center Pekanbaru. Anak sampaikan dari hasil daripada rembukan kawan-kawan di panitia ataupun pengurusan Yayasan dan RJIC sebagai berikut. Kebutuhan untuk untuk hardware dan softwarenya kurang lebih 94 juta rupiah. Anda tidak rinci satu persatu karena untuk menghemat waktu. Sekali lagi untuk hardware dan softwarenya kita butuh kurang lebih 94 juta rupiah. Di dalamnya tentu kita ada komputer, ada monitor dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tentang kebutuhan pembelian kitab. Kebutuhan tentang pembelian kitab. Di sini ada kitab yang berbahasa Arab dan ada yang terjemahan. Untuk kitab yang berbahasa Arab kita butuh lebih kurang seribu kitab yang nilainya kurang lebih seratus juta. Kemudian untuk kitab yang terjemahan untuk tahawal ini kita butuh lebih kurang juga seribu kitab juga dengan budget atau kita anggarkan juga 100 juta. Berarti total di sini 200 juta rupiah. Selanjutnya adalah kebutuhan tentang apa namanya di, di sini belum disebutkan mebel dan fasilitas lain yang mendukung belum disebutkan di sini karena masih dihitung-hitung oleh kawan-kawan di yayasan dan juga pengurusan eh, RJ. Nah total dari hardware, software dan juga Pembelian kitab yang telah tadi Anda sampaikan totalnya 294 juta. 294 juta rupiah itulah lebih dan kurangnya dana ataupun anggaran yang kita butuhkan sekali lagi untuk hardware, software dan juga untuk pembelian kitab. Adapun untuk perlengkapan lainnya seperti rak, meja, kursi dan seterusnya interior itu akan menyusul. Namun di sini yang bisa disampaikan adalah yang kita butuhkan kurang lebih 294 juta rupiah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sedang menjalankan kota. Nah, ini khusus untuk program pustaka digital ataupun program pustaka digital sejuta buku tersebut sedang berjalan ya kota infaknya di depan Bapak dan Ibu. Saya lagi ini khusus untuk program pustaka tersebut khusus untuk program, program pustaka tersebut dan tentu dalam waktu yang relatif singkat ini mengambil sedikit waktu dari Ustaz Maududi barangkali di saat ini Bapak dan Ibu jemaah sekalian belum membawa dana barangkali karena program ini adalah program tentu jangka panjang maka insya Allah Ta'ala kita setiap harinya membuka kesempatan kepada jamaah sekalian bisa langsung ke apa namanya ke kantor uh, eh, RJ yang Bapak Ibu tentu sudah tahu dan untuk rekening anda saat ini belum tahu apakah bisa ditransfer ke rekening pembangunan kita untuk rekening khusus ini belum ada. Andai nanti ternyata ada, kita tentu segera untuk menyampaikan kepada jemaah sekalian. Insya Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi program ini tentu bukan hari ini saja, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan atau bulan depan. Di saat ibu dan bapak ada kelonggaran ataupun kelapangan rezeki, silakan untuk menghubungi panitia, menghubungi pengurus masjid ataupun yayasan Masjid Raudatul Jannah. Silakan Bapak dan Ibu ya untuk seberapa yang keikhlasan kita tentu untuk mengisi kota-kota yang sedang berjalan di hadapan kita semua. Ya, barangkali Ustaz, Anda cukupkan demikian karena materi ini materi yang seperti Ustaz katakan butuh uh, waktu yang tentu relatif panjang Sambil itu mungkin berjalan, namun kita lanjutkan insya Allah kepada Bapak dan Ibu yang telah, yang sedang, dan yang akan membantu, menyumbangkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, terutama untuk program pustaka ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Kita serahkan kembali waktu kepada Ustaz Maduri. Fadol. Ikhwani wa akhawati fid din. Harta Apakah boleh dicintai? Tidak perlu itu ditanya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua kita cinta harta. Nggak ada yang nggak cinta harta. Cinta harta itu sesuatu yang permanen yang ada di dalam diri kita. Maka tidak perlu kita tanya, bolehkah kita mencintai harta? Nggak perlu tanya. Jawabannya sudah pasti boleh. Wa innahu lihubbil khairi la syadidah. Sesungguhnya manusia itu untuk mencintai kebaikan, al khair artinya kebaikan. Untuk mencintai kebaikan benar-benar bersangatan, la syadid. Silakan kembali kepada tafsir ayat. Makna khair kebaikan di situ adalah harta. Bukan kebaikan di sini maksudnya sholat, zakat, puasa, sodako. tidak Manusia itu dalam mencintai harta benar-benar bersangatan. Jadi cinta harta sudah permanen di dalam diri kita. Buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. zuyyina linnasi hubbus syahawati telah diberikan kepada manusia hiasan syahwatnya mencintai minan nisa'i wanita walbanina anak-anak dan keturunan wal qanatiril muqantarah dan harta yang melimpah ruah Allah katakan sudah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita, laki-laki kepada wanita dan begitu sebaliknya, kepada anak dan keturunan, kepada harta yang melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah ini Allah detail minaz zahabi wal fiddah. Emas dan perak. Apa itu emas dan perak? Emas dan perak adalah alat tukar. Berarti emas dan perak dan apapun yang mewakili emas dan perak. Apakah kita sekarang pakai alat tukar pakai emas dan perak? Tidak. Kita pakai alat tukar pakai apa? Pakai rupiah. Di Saudi orang pakai apa? Pakai rial. Di Uni Emirat Arab orang pakai apa? Pakai dirham. Di di Kuwait orang pakai apa? Pakai dinar. Namanya saya dia tetap aja kertas. Di Eropa orang pakai apa? Euro. Di Malaysia orang pakai apa? Ringgit. Nama yang berbeda-beda, namun alat tukarnya tetap dalam bentuk kertas. Walaupun dinar orang Kuwait menyebutnya, dirham orang Emirat menyebutnya, tapi dia sama dengan rupiah, kertas. Berarti kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada emas dan perak dan diberikan Allah kecintaan Allah oleh Allah kecintaan kepada rupiah. Nah, ada di sini yang nggak cinta rupiah, Pak. Cinta rupiah semua kita di sini nih. Termasuk yang ngomong. Karena sudah dipermanenkan oleh Allah cinta. Mau diapakan? Satu. Wal khailil musawwamah. Kuda-kuda tunggangan pilihan tunggangan kendaraan. Namun bukan sembarang kendaraan, kendaraan pilihan. Karena di zaman dahulu tunggangan itu ku, kuda. Sekarang sudah berubah, berarti sama, sama-sama tung tunggangan, pilihan harus dipilih. Berarti ada kecintaan kepada kendaraan. Maka nggak ada masalah. Cinta Toyota nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Berikutnya, wal an'am dan peternakan. Kecintaan manusia kepada peternakan harta. Wal harf perkebunan. Maka ada orang ingin punya lahan sawit 100 hektar, 1000 hektar, Tidak ada masalah. Memang itu adalah kecintaan syahwat manusia. Namun ingat, Allah akhiri dengan ayat dzalika mataul hayati dunia. Itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang ada di sisi Allah lebih baik. Allah ingin mengatakan kepada kita, hai manusia, cinta kalian kalian yang kepada yang tadi jangan sampai mengalahkan cinta kalian kepada apa yang ada di sisi Allah, karena yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada emas dan perak daripada kuda-kuda tunggangan pilihan, daripada perkebunan, daripada peternakan, daripada istri kalian, daripada anak-anak kalian. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah kalian aku beritahu hal yang lebih baik dari semua itu? Silakan cintai istri dan anak-anak, namun ada yang lebih baik daripada itu bernama surga. Silakan cintai harta, namun ada lebih baik daripada itu bernama surga. Dan kenikmatan yang ada di surga, kendaraan yang ada di surga, kebun-kebun yang ada di surga, hewan-hewan ternak yang ada di surga. Lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi cinta kepada harta tidak salah. Yang salah adalah manakala kita mencintai harta lebih daripada Allah. Lebih daripada Rasulullah. Lebih daripada jihad berjihad di jalan Allah. Menegakkan agama Allah. Cinta yang berlebihan. Mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Watijaratun taksyauna kasadaha. Cinta kepada bisnis, perniagaan. Gak ada masalah. Silahkan cintai ini bisnis kita. Silahkan cintai perniagaan kita. Wa masakinu tardaunaha. Tolong anak-anak itu ditertibkan, Pak. Dan tempat tinggal yang kalian ridhoi. Tidak ada masalah cinta kepada rumah, nggak ada masalah. Yang salah adalah mencintai semua itu lebih daripada cinta kita kepada Allah, lebih daripada cinta kita kepada kita untuk berjihad menegakkan agama Allah. Kapan kita tahu bahwa cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada harta kita, lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang tadi. Manakala di saat jalan menuju harta itu, Allah katakan nggak boleh. Ini ada cara nih untuk menuju harta. Ada proyek nih Ustaz. Keuntungannya nggak banyak. Cuma 15 dia. Tapi saya harus nyogok. Di sini ada dua panggilan cinta. Cinta kepada harta dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengatakan, la, nggak boleh. Cinta kita kepada harta, ayo, memanggil-manggil tahu. Kamu sudah dijaluk. angka sudah dibocorkan, angka lawan sudah dibocorkan. Pesaing-pesaing tendermu sudah diketahui berapa dan kamu sudah diberi ukurannya. Kamu tiga orang sedikit saja. Kamu yang menang. Tapi jangan lupa, 25% buat kami. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi keuntungannya menggiurkan. Walaupun tidak banyak, hanya 15 miliar. Banyak 15 miliar. Banyak, banyak. Salah. 15 miliar itu sedikit. 15 miliar itu sedikit, Pak. Coba anak tanya antum. 15 miliar bisa beli mata nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? 15 miliar bisa beli jari nggak? Bisa? Nggak bisa. 15 miliar bisa beli darah nggak? Semuanya. Beli tulang bisa nggak? Beli jari bisa nggak? Beli ginjal bisa nggak? Beli nyawa bisa nggak? Beli tidur bisa? 15 beli tidur. Ada orang punya 15 miliar. Dia nggak bisa tidur. Lalu dia beli dengan 15 miliar tidur. Ini bisa? Bisa? Nggak bisa. Berarti antum punya kekayaan banyak. Matanya lebih dari 15 miliar, hidungnya lebih dari 15 miliar, telinganya lebih dari 15 miliar, kakinya lebih dari harganya 15 miliar, tangannya lebih dari 15 miliar, jantungnya, pankreasnya, darahnya, tulangnya, ginjalnya, paru-parunya. Dibeli orang mau. Mau enggak? Hah? Jadi semuanya jadi putih aja lagi. Lima miliar untuk beli hitam di bola mata aja nggak bisa, Pak. Tapi dia harta yang kecil. Salah kita menganggapnya besar. Makanya saya katakan untung yang tidak se seberapa cuma 15 miliar. Enggak seberapa. Beli tidur aja nggak bisa. Bisa usah tidur, salah. Enggak ada orang jual obat tidur, Pak yang ada dijual orang obat perusak syaraf. Obat tidur nggak ada yang jual. Maaf, para dokter. Saya membongkar apa adanya. Lebih baik kita bicara yang sebenarnya dibanding bahasa-bahasa yang melalui obat tidur. Obat tidur nggak ada yang jual. Tidur itu rahmat Allah, nggak ada yang jual nahar Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari dan mengetahui seluruh yang kalian kerjakan di siang hari. Allah katakan dialah Allah yang mewafatkan kalian. Sepakat ahli tafsir, makna mewafatkan di sini adalah menidurkan. Berarti tidur kita datangnya dari Allah, nggak bisa dibeli. yang ada obat perusak syaraf. Kita minum obat itu dirusaknya syaraf kita, kita pun tewas. Karena syaraf kita harus sedih oleh obat itu. Adapun tidak ada, dia murni adalah Allah dari langit. Tidur terbagi dua, ada yang benar, ada yang salah. Jangan sampai tidur salah. Di antara tidur salah, tidur pada saat khutbah Jumat. Saking banyaknya yang tidur pada salat salat pada salat Jumat, saya seolah saya berpikir ini mungkin bapak-bapak ini masuk masjidnya salah baca doa. Begitu masuk masjid doa Allahumma bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma ahya wa amut. Sehingga sampai di masjid betul-betul doanya manjur. Sama mencintai apa? Tetapi yang salah manakala kita mencintai harta lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan lebih daripada cinta kita berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta itu. Lihat Uthman. Uthman punya harta yang sangat banyak. Tapi dia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalannya pakai harta itu. Melebihi cintanya kepada harta itu. Itulah kelebihan Uthman. ketika dia bisa berinfak dengan sekali infak, kalau dihitung-hitung dengan kita lebih daripada 10 miliar. Sekali infak, kita jangankan 10 miliar. 100 juta saja, kayaknya belum. Sekali infak itu 100 juta. Gitu. Padahal uang kita ada. Ada 5 miliar. Tapi untuk mengeluarkan 100 juta, berat. Utsman telah bukti. Allah bahwasanya hartanya nggak seberapa. Cinta itu pada saat-saat luar biasa. Usman datang dengan dagangan dari luar luar kota, luar negeri malah. ratus ekor unta. Lengkap dengan makanan, pakaian, dan sesuatu yang dijual oleh manusia. Perniagaan. Masuk kota Madinah, Madinah dalam keadaan kekurangan makanan dan pacekli. Hukum sunnatullah di dunia perdagangan pasar, kalau barang langka harga naik. Kesempatan untuk Utsman menanggungan besar. Kalau jual kota Madinah, karena barang sedang langka. Maka salah satu upaya bisnis orang kafir melangkakan barang. Namanya ihtikar. Ketika itu pedagang datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Dan Utsman tahu radhiyallahu anhu pasar sedang kosong. Saatnya mesti keuntungan berlipat ganda. Saudara besar datang, pasti datang saudara-saudara berikutnya yang akan mengecer barang dagangan kita. Karena kita semua yang mengecernya kewalahan juga. Pedagang mengatakan kami beri untung engkau 100 persen. Masih bertanya, siapa yang berani lebih daripada itu? Pedagang mengatakan saya 200 persen. Usman masih bertanya, siapa yang berani lebih daripada itu? Saya 300 persen. Usman masih bertanya, siapa yang berani lebih daripada itu? Ada yang mengatakan saya 400 persen. Sudah ada keuntungan besar, 400 persen, Pak. Umar masih bertanya, siapa yang lebih daripada itu? Tidak ada yang sanggup. Lebih dari 400 persen, tidak ada yang sanggup. Mau dijual berapa? Berapa daya beli di pasar? Kata Utsman, saya akan jual dengan saya kepada yang akan membelinya minimal 1000 persen. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya semuanya diinfakkan oleh Utsman. Semua infak. Karena kalau Allah yang sudah membeli, Allah minimal menggantinya 1000 persen. Semuanya diinfakkan. Pada saat Utsman punya kesamaan melipat kerniannya dalam waktu membuktikan bahwa cintanya kepada jihad fisabilillah berjuang dengan harta lebih besar daripada keuntungan 400% yang ditawarkan pada. Pilihan Utsman. Sekali berinfak miliaran nggak ngomong-ngomong. Kita berinfak satu miliar aja pak. Itu spanduknya dari Sabang sampai Merauke. Diiklankan di televisi-televisi swasta. Baru satu miliar. Apa kalau nggak salah itu? Kurban. Kurban satu miliar ya? Itu separuhnya dari seorang bro. Jadi kalau ada orang tidak boleh mencintai harta, itu salah. Manusia mencintai harta. Yang tidak boleh adalah mencintai harta lebih daripada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kita kepada harta tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada tawaran ini untuk mendapatkan harta. Ternyata Allah tidak suka. Tinggalkan. Ada kesempatan ini untuk mendapatkan proyek. Rasulullah tidak suka. Jangan cara yang seperti ini. Ini tidak boleh. Tinggalkan. Walaupun hanya sedikit keuntungannya. Hanya 50 miliar. Nggak apa-apa tinggalkan. Sedikit atau banyak 50 miliar? Wah, udah pinter-pinter kayaknya ini. 50 miliar itu sedikit. Enggak banyak itu 50 miliar itu. Siapa bilang 50 miliar itu banyak? Lidah kita ini lebih mahal daripada 50 miliar. betul tidak? Ada orang beli lidah kita, 50 miliar pak nih. Cek tunai 50 miliar. Lidah kita diambil. Mau jual nggak? Enggak. Berarti sedikit itu 50 miliar itu. Maka kalau wanita mau cari suami, jangan mau cari suami yang 50 miliar. Cari yang Matanya lengkap, lidahnya <laughs> lengkap, kakinya lengkap. Itu lebih mahal itu daripada 50 miliar. Kalau itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, tunggu perintah Allah untuk menghancurkan kalian. Ayat ini menyuruh kita untuk jangan kita maafkan menyuruh. Ini kita untuk mencintai semua tadi yang lebih daripada kita kepada Allah Rasulnya. Dalam bahasa lain, apabila kecintaan kita kepada yang lapan tadi tidak melebihi cinta kepada Allah, tidak melebihi Rasulullah, tidak melebihi kepada jihad di jalan Allah, boleh tidak? Boleh. Kita punya harta 2 miliar. Datang panggilan pembangunan masjid rumah Allah. Langsung kita ambil satu miliar infak bilang sama pengurus, diam saja, jangan senang saya. Ya, ini ada yang mau lakukannya saya terima. Masih banyak saudara-saudara kita butuh masjid. Dan kita sudah lumayan capek, ngumpul sedikit-sedikit, gitu, bangunkan sudah capek. Kita butuh orang-orang seperti Usman. Jadi insya Allah namun dimulai dari orang-orang yang mulai sedikit sedikit pandai berinfak lebih banyak dari sebelumnya. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih banyak daripada sebelumnya. Akan keluar nanti saat itu orang yang berinfak sekali infak 2 miliar, 3 miliar. Itu akan keluar. Percayalah. Karena iman itu tidak akan tumbuh di sedikit. Di pembangunan di sekitar ini ada nomor infak sekali infak 150. Sudah ada. Berapa yang paling tinggi Pak? Tidak tahu. 150 yang paling tinggi, yang paling tinggi 150. Kita masih menunggu yang di atasnya. Dan insya Allah akan datang. Akan datang yang lain nanti. Jangan cintai yang delapan itu lebih daripada cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah jihad di jalannya. Panggilan jihad artinya dikerdil. Kalau sudah untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada perjuangan di jalan Allah, harta itu akan kita kerahkan. Ayo, Anak kita akan kita kerahkan, ayo. Istri kita akan kita kerahkan, ayo. Perniagaan kita akan kita kerahkan. Karena kita harus mengorbankan cinta yang kecil untuk mendapat cinta yang besar. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita kalau tidak panggilan-panggilan cinta kepada Allah itu lebih besar daripada panggilan-panggilan cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada istri atau suami, kepada keluarga, kepada harta, kepada bisnis, dan kepada rumah. Tidak mungkin. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berinfak, Umar radhiyallahu taala pergi ke rumahnya dan mengambil setengah hartanya. Setengah hartanya datang ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, ini setengah harta. Mau dapat kemuliaan, soal berhak ber, berinfak dan bersodakoh seperti Umar, gampang pak. Di saat ada panggilan, pulang ke rumah. Lihat harta kita, hitung. Dapatlah harta itu 300 juta. Umar telah melakukannya. Apa harta kita yang ada? Ternyata harta kita yang ada cuma 25 juta. Yang punya kita. Ambil setengahnya. 12 juta 5, 500. Infakkan. Itu artinya apa? Di sisi Allah kita sekarang berinfak setengah harta. Walaupun hanya 12 juta 500, biasa itu lebih besar di sisi Allah dibanding berinfak 1 miliar, hartanya 100 miliar. Karena di sisi kita, kita berinfak harta. Dahulu empat kali bertanya. Ya Allah ada perhitungan, Pak. Kapan? Kapan kita akan memiliki hidup sebelum kita mengakhiri hayat kita sebelum kematian datang? Dengan bisa berinfak setengah harta kita. Kapan kita berusaha menyamai para sahabat? Ketika kita jujur menjadi orang yang meniru dan mencontoh para sahabat. Ini para sahabat dengan panggilan-panggilan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya dan kepada jihad. Bismillah. Ini yang mereka lakukan. Kita mengaku pengikut para sahabat. Tapi tanpa mengikuti jejak langkah mereka dan derap langkah mereka dalam beribadah, sepengaruh lakukan. Dan tidak mungkin sahabat itu bisa melakukan semua itu tanpa panggilan-panggilan cinta. Gak mungkin. Gak akan meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Dia pergi. Untuk berjihad di jalan Allah. Membunuh atau terbunuh. Kalau bukan panggilan cinta. Gak mungkin. Maka cinta memiliki peran yang sangat hebat. Dan alangkah bahagianya kita, alangkah hebatnya kita. Kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul kita, cinta kita kepada berjihad menegakkan agama Allah, segala-galanya melebihi cinta kita kepada tadi yang telah disebutkan ada 8 jenis. Karena panggilan-panggilan itu akan membuat kita datang melebihi panggilan-panggilan harta, melebihi panggilan-panggilan anak, melebihi panggilan-panggilan orang tua, melebihi panggilan-panggilan istri dan suami, melebihi panggilan-panggilan bisnis. Klien datang. Dan kita meeting bersamanya di kantor klien. Hayya ala salah, hayya ala falah. Berkumandang. Panggilan cinta akan menjawab. Mana yang lebih kita cintai? Kalau cinta kita lebih pada harta, yang akan jadi adalah kita katakan, lanjutkan. Nanti, gampang belakangan. Karena cinta kita pada hal lebih dan panggilannya itu lebih kuat. Namun kalau panggilan cinta kita kepada Allah lebih besar, cinta kita kepada Allah lebih besar, panggilannya lebih kuat. Kita katakan ke lain kita, maaf Pak, azan sudah kumandang. Saya minta iya. berapa? Tunggu dulu, tunggu dulu. Sedikit lagi. Tinggal lima lagi selesai. Itu bisa diundur, Pak. Sholat nggak bisa. Kalau batal, sebab saya tidak ingin membatalkan. Saya hanya mengundur 15 menit, saya mau sholat. Kapan kita bisa berani mengatakan itu? Karena panggilan cinta kita kepada Allah lebih besar dibanding panggilan-panggilan kita kepada harta. Kapan kita bisa untuk tidak memberikan mintaan A sampai dia nangis cerut? Kalau kita tahu itu tidak baik untuk anak dalam agamanya, terjadi itu cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya, cinta kita kepada agama lebih besar di hati kita dibanding cinta kita kepada anak kita. Biarlah dia nangis. Biarlah dia menggerutu. Banyak orang tua, kalau nggak dibelikan, kawannya semua punya. Nanti anak saya kurang pergaulan, nggak pede kalau pergaulan, biar aja nggak pede. Daripada kita belikan dan dia pede berbuat maksiat, Mereka inginkan anak kita pede dan buat. kita pede namun dia tidak berbuat maksiat. Mana lebih kita dulukan? Sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya. Dan tidak ingin anaknya itu dalam hal yang salah. Ini panggilan dan cinta. Mana yang lebih kita dulukan? Allah ajakan Rasulullah atau cinta kita kepada delapan yang Allah sebutkan di dalam ayat. Ikhwani wa akhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau cinta kita sudah kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kepada galanya. Percayalah. Bahwa seluruh ketaatan akan terasa mudah. Seluruh ketaatan sah? gampang. Banyak orang mengatakan Ustadz bangun subuh berat. Nggak akan berat. Bagi orang yang cintanya kepada Allah sudah lebih daripada segala-galanya. Banyak orang mengatakan Ustaz tahajud berat. Tidak, ringan. Tapi bagi orang yang sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Ada orang yang mengatakan sodakoh berat. Tidak, Kenapa para sahabat berani berbuat dan bisa berbuat yang luar biasa? Karena panggilan-panggilan cinta. Banyak ikhwan kita bertanya, Ustadz, saya nggak bisa khusyuk sholat Ustadz, pikiran saya kemana-mana, Ustadz apa? ada kepada sholat. Belum terlalu tinggi. Cinta Anda kepada menghadap Allah hebat. Dikalahkan oleh cinta Anda kepada yang Anda kerjakan sebelum sholat. yang bisa menikmati sholat dengan kenikmatan yang benar-benar kenikmatan kita sholat. Dan cintai sholat. Hatinya mau datang. Hatinya mau menghadap. Permasalahan yang sering dulu adalah hati kita mau menghadap. Yang baru akan menghadap jasad kita, ti belum. Beda loh Pak. Beda dengan hadidas. Hati terikat di luar. Dengan menghadap sudah dengan jasad dan hati. Dan yang paling penting hati. Hati menghadap luar sebelum jasad datang. Itu yang paling hebat. Bukan kof. Di dalam surat Qaf, anhu al-Abirman. Dalam surat Qaf ayat yang ke-7. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw asma'a wa huwa syahid. Semua itu adalah peringatan. Allah bercerita tentang sesuatu yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Di surat Qaf. Banyak sekali pituah-pituah banyak sekali eh, wasiat-wasiat Allah, banyak sekali perintah Allah kan yang Allah sebutkan di Qaf sampai ke ayat yang 30. Di ayat yang ke-7 dzalika la dzikra. Semua itu adalah peringatan wahai manusia, peringatan untuk kalian. Namun yang bisa mengambil manfaat yang bisa mendapatkan peringatan itu siapa? Limangka nalahu kalbun Untuk orang-orang yang masih punya hati. au alqas sam'a wa huwa syahid. Minimal-minimal dia benar-benar mendengar dan hadir. Ada dua jenis manusia yang dipuji oleh Allah. Menikmati Al-Quran secara umum dan menikmati ibadah menikmati Al-Quran secara khusus, menikmati ibadah secara umum. Yang pertama, orang yang ibadah memang sudah hatinya yang mau beribadah. Kalau sudah hati yang nyuruh, anggota badan akan ikut. Karena hati rajanya, anggota badan. Fikiran akan, tangan akan ikut, lisan dan lidah akan ikut. Karena yang nyuruh adalah dua anggota tubuh bernama hati. Dan ini derajat yang paling hebat. Orang yang beribadah pakai hati. Hatinya yang menyuruh dia beribadah. Dan berak berkata para ulama, cari hatimu di tiga tempat. Kalau kamu tidak menemukan hatimu ada di sana, ketahuilah bahwa kamu tidak punya hati. Pertama, kamu ketika kamu sholat banyak ibu ketika kamu sedang baca Al-Quran. Tiga, cari hati di majelis taklim. Kalau di tiga tempat itu kamu tidak punya hati, ketahui punya hati. Sholat ya Baca Quran apa lah. Taklim muak. Tapi tidak punya hati para punya. Saya hanya menimba dari mereka. Di dalam Al-Quran Allah katakan liman kana lahu qalbun untuk orang yang punya hati. Orang yang punya hati kata para ulama tiga. Yang di majelis taklim dia merasakan kenikmatan. Yang ketika bacaan merasakan nikmat mendengarnya. Ketika orang merasakan kenikmatan itu orang yang punya hati. Ada orang yang hadir lewat karena hati dia sholat, dibanding orang yang hanya secara fisik terikat di transaksi tadi. Hatinya masih terikat di pembicaraan tadi. Tidak ada orang yang sholat. Dalam sholat itu, hatinya masih berbuat maksiat. Berarti yang hadir baru apanya? baru fisik dan jasadnya, hatinya belum hadir. Cintanya belum hadir, nggak ada cinta kepada sholat, nggak ada cinta kepada Al-Quran, nggak ada cinta kepada majelis ilmu. Kira-kira kalau perkataan para ulama ini kita introspeksi kepada diri kita, sudahkah kita punya hati di dalam sholat? Sudahkah kita punya hati di dalam membaca Al-Quran? Sudahkah kita punya hati di dalam majlis ilmu? Apakah tiga-tiganya sudah kita dapatkan? Atau hanya dapat satu? Atau hanya dapat dua? Atau hanya dapat kalau sudah atau sudah dapat ketiga-tiganya? Masing-masing kita yang tahu. Apakah kita sudah menikmati sholat kita? Apakah kita sudah menikmati baca Quran kita? Apakah kita sudah menikmati majlis majelis taklim kita? Kalau belum, kata para ulama, belum punya hati. Karena cinta letaknya di hati. Maka letakkan cinta itu di tempat yang benar. Dan tempat meletakkan yang paling hebat pertama, cintai Allah lebih daripada segala-galanya daripada segala-galanya. Dua, cintai Rasulullah lebih daripada seluruh manusia. Tiga, cintai berjihad di jalan Allah dari seluruh apapun kegiatan dunia. Berjihad di jalan Allah bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa dengan harta, dan bisa dengan nyawa. Dan itu jihad yang paling hebat. Jihad dengan nyawa, namun pakai aturan-aturan yang jelas. Adapun jihad-jihad serampangan, seperti yang banyak berada di zaman kita sekarang, itu bukan jihad. Dan sebahagian ustadz menamakannya dengan sebutan saya kurang setuju, tapi agak agak agak apa ya? Agak agak menjurus lah Mereka menamakannya dengan jihad prematur. Jihad pre prematur. Saya kurang setuju sebenarnya. Walau ada makna-makna yang bagus di dalam ini. Maksud Ustadz itu mungkin adalah belum saatnya jihad sudah sudah jihad. Tetapi yang saya tidak setuju, jangan namakan dia jihad. Karena kalau belum prematur, kalau prematur lahir masih manusia. ya. Nah, kalau jihad itu sudah lahir berarti jihad. Sementara kalau dia prematur seharusnya seharusnya dia bukan jihad. Dari sini dari sudut itu saya kurang setuju menamakannya jihad prematur. Karena masih di dicap sebagai jihad walaupun prematur. Masih dicap sebagai anak walaupun prematur. Baik. Maka lakukan segala sesuatu dengan panggilan cinta. Kita kalau sudah mencintai Allah, maka kita akan mencintai apapun yang akan mendekatkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan berjibaku untuk meraih ridho Allah. Berjibaku untuk meraih ridhonya. Karena kita sudah mencintai dia. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau berjudul Raudatul Muhibbin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tema Kalau nggak salah temanya taman orang-orang yang saling mencintai. Di dalam kitab tersebut, beliau berbicara tentang tanda-tanda cinta. Dan tanda-tanda cinta ini, yang dalam Daurah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita beri judul panggilan-panggilan cinta. Apa bukti kita cinta? Terbukti dari panggilan-panggilannya. Panggilannya kita ikuti, kita kita kita datangi, apa namanya itu? Kita jawab. Kita sambut. Seruan-seruan cinta itu kita sambut. Di antara yang beliau katakan, tanda-tanda cinta adalah orang yang mencintai itu akan sangat berjibaku meraih ridho orang yang ia cintai. Baik, kita sudah cinta kepada Allah. Mana tanda-tanda panggilan cinta itu? Apakah kita sudah berjibaku meraih ridho Allah yang sangat kita cintai atau belum? Kalau kita belum berjibaku, Berarti cinta kita masih dipertanyakan. Dan orang yang berusaha meraih cinta orang yang dia cintai, orang yang berusaha meraih ridho orang yang dia cintai, kata beliau dalam kitab ini terbagi tiga. Mari kita lihat. Sejauh mana cinta kita kepada Allah Jenjang satu, jenjang dua, atau jenjang tiga, atau belum masuk jenjang sama sekali. Satu. Jenjang pertama orang yang berusaha meraih ridho orang yang ia cintai. Badluhu takallufa. Dia berusaha meraih Walau dengan takaluf, dengan berat hati. Masih berat, tapi dia lakukan juga. Berat. Masih berat, tapi dia lakukan juga. Itu jenjang pertama. Kalau kita punya cinta kepada Allah, ketika Allah memanggil, cinta kita menyambut. Di jenjang mana kita? Bagian pertama, kita berkorban untuk meraih ridho orang yang kita cintai, namun hati kita sebenarnya masih berat. Masih dipaksa-paksa. Untuk melakukannya masih pemaksaan. Takalluf. Pergi kita ke rumah, ambil duit 30% dari duit kita yang ada infakkan. Tapi hati itu masih gini masih masih berat. Ya Allah, berat ini Tapi mah Allah yang suruh. Ya udah lakukan aja walau berat. Itu takaluf namanya itu. Allah nyuruh sholat. Berat ini ninggalin teman. Hati kita dari sini. Tapi Allah nyuruh juga. Di sana juga ada. Kita tinggalkan teman kita untuk menghadap Allah, tapi hati masih berat. Gak ada legowonya ninggalin teman gitu loh Pak. Kita dalam di kantor, kita sedang meeting, kita sedang di toko kita, pedagang sedang ramai-ramainya. Maaf Pak, maaf Bu, maaf. Nanti bu ya, setengah jam lagi saya mau tutup. Kenapa tutup? Saya mau sholat. Bentar layani kan anda Maaf, maaf, maaf, maaf. Maaf pak, saya mau saya mau duitnya tapi saya mau Allahnya juga. Tutup, pergi. Hati itu ya Allah, pembelakang lagi beli-beli lagi banyak-banyaknya Itu Masih berat ninggalin itu. Tapi dipaksakan untuk bisa. Itu sudah mencintai, tapi baru level Level 2. Badluhu dzalika ridwan wa tatawwu'a. Dia melakukan semua pengorbanan untuk orang yang dia cinta itu dengan penuh ridho. Dengan penuh legowo. Jenjang di atasnya. Kalau kita kembalikan kepada yang tadi, lagi meeting untuk transaksi 15 miliar, Azan berkumandang, maaf pak, sholat. Oh nggak bisa begini begini. Saya harus sholat dulu. Pending 15 menit. Oh nggak boleh. Sudah legowo. Sudah nggak ada lagi beban di dalam hati. Tidak ada lagi rasa takut mau dibatalkan orang, batal lah. Datang pedagang, datang orang membeli di toko. Kita katakan maaf, azan sudah berkumandang, saya harus tutup. Wah ini, gini, gini. Saya mau sholat. Ada pengumuman, azan berkumandang toko saya tutup. Ibu yang salah datangnya pada waktu azan. Maaf ya. Rangka. Penuh dengan logo, penuh dengan ridho kita melakukannya. Jenjang yang kedua. Nggak ada lagi beban di dalam hati. Nggak ada lagi berat di dalam dada. Jenjang yang ketiga. Panggilan-panggilan cinta. Kita melakukan pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Penuh rasa harap dia mencintai kita. Berat. pengorbanan sebagai jalan yang kita tempuh dengan harapan dia mencintai kita dengan harapan dia ridho kepada kita dan kita tidak melihat pengorbanan kita itu sebagai suatu hal yang besar pengorbanan kita secuil dibanding rahmatnya yang sangat besar yang kita harapkan Kasih sayangnya yang tiada tara dari apa yang ia berikan. Pengorbanan kita jauh lebih minim daripada rahmat dan kasih sayang yang kita harapkan darinya. Sehingga betapa besar pun pengorbanan itu, kita akan merasa pengorbanan itu pengorbanan yang sangat kerdil dan kecil. Dibanding apa yang kita harapkan dari ridhonya, Ini panggilan cinta yang paling indah. Ini palingan cinta, panggilan cinta yang paling hebat. Kita berkorban bukan lagi untuk menunjukkan bahwa kita cinta. Kita berkorban tanpa ada rasa beban. Bukan sekedar itu. Tapi kita berkorban penuh dengan rasa harap dia menerimanya. Dan kita penuh rasa takut bahwa dia tidak akan menerima pengorbanan itu. Menunjukkan pengorbanan cinta penuh dengan rasa haram, Penuh dengan rasa merintih. Kita sholat. Dan kita takut dia tidak menerima sholat itu. Kita tahajud dan kita takut dia tidak menerima tahajud kita. Belum sampai keikhlasan kita kepada level yang dia inginkan. Sehingga dia tidak menerimanya. Itu yang kita takutkan. Sehingga ketika berkorban untuk yang kita cintai, yang kita inginkan dari pengorbanan itu hanya satu. Mudah-mudahan dengan pengorbanan itu permintaan kita agar kita dicintai ia kabulkan. Kalau sudah sampai kita kepada panggilan-panggilan cinta selevel ini berbahagialah. Karena orang yang sampai kepada level inilah yang tidak lagi peduli kepada hartanya. Tidak akan peduli kepada anak dan istrinya. Tidak akan peduli kepada siapapun kalau sudah berhadapan dengan zat yang paling dia cintai. Karena semuanya akan sangat terasa kerdil untuk dikorbankan. Demi untuk mengharapkan hal yang sangat besar dari ridho yang paling kita cintai. Beruntunglah Anda yang sudah sampai kepada level cinta yang ketiga. sehingga seluruh perbuatan Anda yang hebat di mata Anda kerdil. Dan Anda tidak akan pernah memamerkan kepada dia cinta Anda tersebut dan pengorbanan Anda tersebut. Anda hanya berharap dengan apa yang Anda lakukan, Anda berharap dia menerimanya. Kalau sudah seperti ini kita berhadapan dengan Allah ketika membaca Al-Quran. Kalau sudah seperti ini kita berhadapan dengan Allah di saat kita salat. Kalau sudah seperti ini kita berhadapan dengan Allah di seluruh ketaatan dan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerimanya Karena kita takut dia tidak menerimanya. Walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang telah memberikan apapun yang dia berikan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Berinfak dan berinfak. Dan hati mereka masih takut. Hati mereka masih takut Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah itu orang yang berinfak, bersodako, kemudian dia masih mencuri dan yang lainnya? Kata Rasulullah, lah, ya yabnata siddiq. Tidak wahai anak siddiq. Mereka itu orang yang sholat, yang zakat, yang melakukan ibadah. Dan mereka masih takut itu tidak diterima oleh Allah. Ini dia. Cinta yang level terakhir. Sholat dan kita takut sholat kita tidak diterima oleh Allah. Mengorbankan setengah harta. Dan kita takut setengah harta itu belum diterima oleh Allah. Kalau sudah seperti ini tingkat level panggilan-panggilan cinta kepada Allah. Panggilan-panggilan cinta kepada Rasulullah. Panggilan-panggilan cinta untuk berjihad di jalan Allah. Maka seluruh ketaatan, seluruh ibadah insya Allah akan terasa mudah. Dan berusahalah untuk mengejar. Mengejar dan mengejar. Cinta yang sampai puncak ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga cinta kita benar-benar cinta di tempat yang benar. Dan diletakkan pada porsi yang benar. Dan itu akan terjawab manakala ada panggilan-panggilan dari cinta itu, siapa yang akan kita jawab pertama kali, itulah yang paling kita cintai. Kita break sebentar untuk tanya jawab setelah itu wasallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. dari sortir pertanyaan dari sortir tidak ada sortir, oh, ada sortir. langsung Mohon maaf kepada seluruh yang bertanya. Kemungkinan pertanyaan antum tidak terjawab. Kemungkinan. Pertama kita dahulukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Karena tidak mungkin semua pertanyaan kita jawab. Lebih baik kita pilih yang sesuai dengan materi yang ada hubungan dengan materi. Karena di pertanyaan selain itu, di majelis selain ini bisa ditanyakan juga. Ustaz, saya tidak bisa menumbuh menumbuhkan rasa cinta saya kepada ayah tiri saya Ustaz. Terkadang akhlak saya kurang baik kepadanya. Sedangkan saya sudah lama tinggal dengan ayah tiri saya. Lebih kurang 19 tahun. Pertanyaannya adalah, Apakah ayah tiri Anda telah berbuat baik kepada Anda? Kalau dia adalah ayah tiri, kemudian dia tidak berbuat baik, maka pantas rasanya Anda sulit untuk mencintainya. Tapi kalau dia baik, pertanyaan kita adalah apa yang membuat Anda sulit untuk mencintainya? Ya akhi, Anda punya ayah. Anda punya ayah yang masih hidup. Anda punya ayah yang masih hidup. Lalu ayah itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada Anda. Kemudian ada orang lain, entah siapa-siapa dia, dia memberikan kebaikan kepada Anda, rasanya lebih banyak daripada yang diberikan oleh ayah Anda. Yang masih hidup. Kira-kira bisakah Anda mencintai orang ini yang bukan ayah Anda? Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Dia telah berbuat baik. Sekarang alasan Anda untuk tidak bisa mencintai ayah tiri Anda karena Anda hanya ingin agar cinta Anda kepada ayah Anda tidak bisa orang lain menggantikan. Ini cinta yang aneh. Tidak ada orang yang mencintai Anda berbuat baik kepada Anda 19 tahun lamanya, dia mencari nafkah hartanya diberikan sebagian kepada Anda. Anda tidur dia kipas-kipas Anda lalu Anda tidak cinta kepadanya hanya karena tidak ingin ada lelaki lain yang menempati hati Anda lebih daripada ayah Anda itu salah. Cintai orang sesuai dengan kadar kecintaan, kadar kebaikannya kepada kita. Kalau ternyata dia, ayah tiri kita, memberikan kebaikannya kepada kita, sama dengan kecintaan dan yang kebaikan yang diberikan oleh ayah kita kepada kita, maka kita juga harus mencintainya, walau tidak mungkin mengalahkan cinta kita kepada ayah kita. Ayah kita tetap number one dia nomor lima. Tapi harus dicintai juga. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Saya seorang pegawai, punya jabatan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi, saya tahu masih banyak yang bersifat abu-abu. Kebatilan yang mengganjal hati saya. Akan tetapi, tidak bisa dihindari apa yang harus saya lakukan. Tidak bisa dihindari atau kita tidak mau menghindari. Dua pertanyaan yang berbeda. Ada yang tidak bisa dihindari dan ada kita yang belum mau menghindari. Sebenarnya bisa. Menggeleng panjang aja selesai itu Pak. Ini, ini, ini. Enggak. Mutasi, silahkan. Permasalahannya adalah kita tidak mau meninggalkan karena masih mencintai harta dan jabatan, kemudian kita buat alasan, afwan, nggak bisa dihindari. Allah tahu loh yang sebenarnya terjadi tidak bisa dihindari atau kita tidak mau menghindari karena takut. Kalau memang tidak bisa dihindari, peraturannya begitu, nggak bisa. Kita mau 100% tapi nggak bisa. Caranya adalah minta jabatan yang lain. Kan jabatan gak satu. Minimal-minimal cleaning service. Golongan 4B. Kerjaannya apa? Cleaning service. Gak apa-apa. Yang penting halal. Kan gajinya sama juga 4B. Gak perlu malu kita jadi cleaning service, 4B cleaning service, nggak ada masalah, yang penting halal. Ada kok. Diusulkan menjadi kepala proyek dia tolak. Karena dia tahu imannya nggak kuat berhadapan dengan pola permainan proyek. Dia tolak, enggak, enggak, saya enggak mau. Kamu, enggak, enggak, enggak. Geleng panjang aja dia. Akhirnya non job, alhamdulillah katanya, non job. Enggak pusing dia memikirkan geleng panjang. Kalau memang segala lini jabatan semuanya punya peraturan yang tidak bisa, semuanya melakukan yang haram, saatnya Anda keluar. Gak bisa. Dipasang jabatan ini ada juga yang tidak bisa. Harus. Dipasang di jabatan minta ke jabatan ini ada juga yang tidak bisa. Harus dilakukan. Anda mau serba tapi gak bisa. Peraturannya memang begitu. Kalau tidak dilakukan berarti tidak menjalankan peraturan. Berarti di sini betul-betul bertabrakan. Allah suruh ke kanan, jabatan suruh ke kiri. Harus memilih. Tetapi ana yakin di jabatan antum itu tidak seperti itu. Karena di jabatan antum masih tertulis, dibutuhkan orang-orang jujur. Iya kan? Dilarang untuk korupsi nepotisme. Gunakan itu sebagai logo nih, larangan korupsi dan nepotisme. Bawa kembali uang bapak yang kecil 30 miliar itu. Saya nggak laku di sini. Gitu. Dan ada saudara-saudara kita yang sudah melakukan itu, dia diteror, Pak. Orang mau ngasih duit, dia tolak, dia yang kena teror. Kan aneh tuh. Aneh, dunia ini memang aneh sekarang, Pak. Orang mau ngasih duit ke dia, dia nggak mau. Tentu orang ngasih duit ada maunya, Pak. Mana orang sekarang ngasih duit 500 juta, nggak pakai ada maunya. Itu ada di zaman para sahabat. Ada maunya. Dia tolak. Nggak, nggak. Saya nggak mau dikasih duit. Apa adanya saja. Tender apa adanya saja. Siapa yang ada orang ngasih duit bocorkan, nggak mau dia. Marah-marah orang yang mau ngasih duit, Pak. Diteror, ditelepon, diancam, dia akan dibunuh. Memang aneh dunia ini sekarang. Tapi dia siap, mati pun untuk ini lillahi taala. Kuat juga. Walaupun pakai air mata dia. Datang ke kita nangis, Kalau memang kita yang tidak bisa melakukannya, jangan katakan peraturan tidak bisa. Itu yang ingin saya inginkan. Tapi kalau memang peraturan yang tidak bisa, memang harus dijalankan, nggak bisa. Harus, itu peraturan. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar dianggap pelanggaran terhadap tugas dan jabatan. Pindah ke departemen yang lain. Minimal departemen cleaning service Allah alam. Dalam rangka mencintai anak, apakah boleh kita memaksanya untuk masuk sekolah yang sesuai dengan sunnah? Walau dia tidak mau, Panjang ini kasusnya. Panjang. Kalau dia tidak sekolah di sekolah sunnah itu, mau di mana? Dilihat dulu. Ini sekolahnya. Lihat tingkat penyelewengan yang ada di sekolah yang akan dia sekolahkan. Bisakah kita mengontrol dia di rumah atau tidak bisa? Banyak banyak hal yang berkaitan dengan itu. Tak bisa satu poin ini lalu terjawab nggak bisa. Karena ini kasus. Kasus harus dilihat dari segala lini kasus itu. Tapi kalau seandainya anak kalau tidak sekolah di sekolah sunnah ini, dia pasti hanyut, dia pasti hancur, dia pasti celaka. Karena anak kita ini akan sulit kita mengontrolnya. Kita nggak punya waktu. Keberadaan dia di rumah tanpa kita lebih banyak dibanding ada kita di sana. Kita sibuk, istri sibuk, kalau seperti itu, sepertinya harus dipaksa. Tapi belum tentu orang yang tidak sekolah di sekolah sunnah artinya di luar jadi orang salah. Belum tentu. Sebagaimana tidak ada jaminan orang yang harus sekolah di sekolah sunnah akhirnya menjadi orang yang hebat dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Enggak jaminan. Ada juga alumni pesantren pengedar narkoba. Sebagaimana ada juga anak bandit Ustadz Ulung. Dunia penuh teka-teki. Dunia penuh teka-teki. Nggak bisa. Oh harus pesan sunnah supaya kamu dia nanti pasti jadi orang alim. Kata pasti nggak ada. Itu milik Allah. Namun usaha ya. Kita lihat. Kalau dia tidak sekolah di sini. Di luar pasti bejat. Kemungkinan terbesar bejat. Bukan pasti. Kemungkinan terbesar bejat. Paksa dia di situ sholat. Tapi kalau di luar bisa kita kontrol, bisa kita punya waktu, kita anak itu anak yang patuh untuk kita kontrol, namun dia sudah muak dengan sekolah yang seperti itu, bisa jadi. Carikan sekolah lain yang sama-sama sunnah tapi tidak memiliki peraturan yang terlalu ketat, bisa aja. Jadi nggak bisa dijawab lah. Sesuai dengan kasus anaknya dan kasus orang tuanya. Apa hukumnya jual beli kucing Ustadz? Kucing binatang yang halal dimakan atau yang haram dimakan? Haram. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua yang haram dimakan, hasil penjualannya juga haram. Udah, sampai di situ. Terjawab sudah? Terjawab. Semua yang haram dimakan, hasil penjualannya juga haram. Sesungguhnya Allah Allah melanat orang Yahudi. Lihat, Allah melanat orang Yahudi. Di saat mereka diharamkan memakan di saat mereka diharamkan memakan lemak. Lemak tahu Pak? Lemak. Enak? Enak. Lemak itu bahasa kitanya boh. Enak kan? Orang Yahudi haram itu. Haram memakan lemak. Tak boleh. Diharamkan oleh Allah. Namun mereka ambil lemak itu. Setelah itu mereka jadikan minyak. Minyaknya mereka jual. Hasil penjualnya mereka makan. Allah laknat. Kami kan tidak makan katanya. Kami hanya ambil duitnya. Makan enggak. Allah larang untuk menangkap ikan hari Jumat. Hari Sabtu, maaf. Namun ikan di hari Sabtu itu bega begitu banyak menggiurkan. Ya udah kita nggak usah nangkap di hari Sabtu. Pasang jaring hari Jumat, angkat hari Minggu. Allah laknat. Allah jadikan monyet, Allah jadikan babi. Karena yang tadi. Maka suatu yang haram, apapun cara kita menghalalkannya, dia tetap adalah haram. Maka kucing binatang yang haram untuk dinikmati. Maka uang penjualannya pun haram. Dan ada nas tegas dari Nabi kita bahwa Allah melarang hasil penjualan kucing. Kalau tidak tidak salah sahih riwayat Imam Abu Dawud. Oh, salah ini harusnya nggak dijawab ini. Maaf, ini untung bapak ini nggak tahu saya kenapa harus saya jawab ini. Harusnya berhubungan dengan materi kita tadinya. Ini kecele kita ini. Yang namanya manusia gitu, punya khilafnya. Ini khilaf saya ini. Maka beruntung Bapak yang saya khilaf ini. Ustaz bagaimana cara kita memupuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Kira-kira dulu ketika Anda cinta istri Anda, calon istri Anda, bagaimana Anda memupuknya? Kenapa memupuk cinta kepada istri bisa, memupuk cinta kepada Allah nggak bisa? Rumusnya sama, Pak. Rumusnya sama. Cinta kepada istri, sering-sering kunjungi rumah istri. Kan gitu? Sering-sering kunjungi rumah Allah. Cinta kepada calon istri, sering, sering membaca surat istri. Baca surat Allah. Surat Allah itu ada yang namanya Al-Baqarah, ada yang namanya Ali Imran, ada yang namanya An-Nisa. Mencintai istri, mencintai rumah istri, cintai rumah Allah. Mencintai istri, berkorban untuk istri. Hujan-hujan pun kita datang untuk jemput dia, pengorbanan. Maka hujan-hujan pun datang kita kalau tujuannya dakwah. Hah? Gitu. Rumusnya sama, tinggal di ini untuk istri, ini untuk Allah. Kalau untuk istri kita bisa, untuk Allah tidak bisa, kenapa? Coba lihat bagaimana kita mencintai seseorang, lalu apa yang kita lakukan kepadanya. Kita belikan anak kita ini, kita belikan anak kita itu, supaya anak itu sayang kepada kita. Kenapa kita tidak infakkan harta kita? Kenapa kita tidak infakkan mobil kita supaya Allah sayang kepada kita? Rumusnya sama, Pak. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Wallahu a'lam. Ustadz pada zaman kita sekarang, mana yang lebih? Cinta dunia atau cinta akhirat? Pada zaman sekarang kita butuh hidup, butuh. Kita butuhkan hidup. Dunia juga dicari, akhirat juga dicari. Kok pada zaman sekarang dulu juga begitu? Hah? Jadi orang dulu nggak butuh mencari hidup. Sama. Apa bedanya zaman? Sama. Di zaman dulu orang juga butuh hidup. Di zaman dulu orang juga berbisnis. Di zaman dulu orang juga berbisnis miliaran. Sama, gak ada bedanya zaman dulu zaman sekarang. Yang bedanya orangnya. Orang dahulu bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada bisnisnya. Orang sekarang susah nyari yang begitu. Bukan tidak ada, susah. Dulu zaman dulu banyak. Mana yang harus dicintai, dunia atau akhirat? Dua-duanya dicintai. Namun porsi untuk akhirat jauh lebih besar. Salah kita mencintai dunia? Enggak. Yang salah itu mencintai dunia lebih besar daripada mencintai akhirat. Itu yang salah. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Namun kalian lebih banyak mendahulukan dunia. Yang tercela itu mendahulukan dunia dibanding akhirat. Dunia tidak tercela. Asal dengan syarat dunia itu tidak untuk menghancurkan akhirat. Wallahu a'lam. Apakah perasaan berat menjual rumah untuk melunasi hutang riba termasuk perbuatan lebih mencintai rumah daripada Allah. Kita balik aja Pak. Rasa berat itu harus dilakukan untuk pengorbanan meraih cinta Allah. Ya tidak? Berkorban. Namun berat. Ya lakukan. Awalnya berat. Nanti kalau sudah berhasil latihan menjadi ringan. Nanti setelah berhasil ringannya akan menjadi kebutuhan. ternyata lebih berat juga. Nggak berani kita saking beratnya. Berarti cinta kita kepada Allah kalah dengan cinta kita kepada rumah. Rumah mah bisa sewa, bisa kontrak, bisa pakai rumah dinas. Bisa macam-macam, nggak perlu harus beli. Pak, Bu, yang dimuliakan Allah. Kita itu butuh rumah. Bukan butuh punya rumah. Beda nggak? Beda nggak? Kita butuh apa? Butuh rumah, bukan butuh punya rumah. Yang kita butuhkan rumah. Ada rumah, alhamdulillah. Walaupun bukan punya kita, punya mertua, nggak apa-apa. Yang kita butuhkan itu apa? Rumah. Orang sekarang sudah salah kaprah, Pak. Yang dia butuhkan itu butuh punya rumah. Enggak, kita enggak butuh punya rumah. Kita butuh, butuh apa? Butuh rumah, mau kontrak, mau rumah dinas, ada tempat untuk berteduh, ada tempat untuk melepas pakaian, istri kita membuka hijabnya, orang tidak tahu bisa tidak bisa melihat karena tertutup oleh dinding-dinding rumah kita. Hujan datang kita tidak kebasahan. Matahari terik datang kita bisa berteduh di rumah itu. Kita butuh rumah walaupun bukan punya kita. Kalau punya kita, alhamdulillah, asal dengan bukan dengan cara yang Allah tidak suka. Kalau dengan cara yang Allah suka, kalau dengan cara yang Allah izinkan, rumah kita kita bisa punya, alhamdulillah. Walaupun tidak seberapa besar. Hanya 15 kali 15. Cukuplah itu. Sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf kita tidak sengaja tidak sampai ke waktu zuhur karena kita mempertimbangkan satu dan dua hal. Dan rencana sampai tanggal 12 tadi. Akan tetapi karena terlalu panjang materi kita sehingga waktu pertanyaan sangat singkat, kita akhirnya lebihkan ke jam 12 lewat 15. Sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini. Semoga cinta kita kepada Allah benar-benar Terbukti dengan ketika Allah memanggil kita untuk cinta itu, kita benar-benar mengutamakan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dagli anni